Iya betul ya? Surat Mengingkari sifat Allah sudah belum? Sudah kan? Sekarang bab Qaulillahi ta'ala Bab firman Allah ta'ala Ya'rifuna ni'matallahi Summa kalau Lalu diterjemahan bisa judul ya Ingkar kepada nikmat Allah Kalau di kitab ini nggak pakai judul seperti itu Bab firman Allah ta'ala Ya'rifuna ni'matallahi Summa yuzirunaha mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Ini bagaimana nama ini? Mereka mengakui nikmat Allah, setelah itu mengingkarinya. Qala Mujahid Ayat ini ditafsiri oleh Mujahid Mujahid ini tabi'in Muridnya sahabat Muridnya gambar ma maknahu tentang maknanya. Huwa qalu rajul yang dimaksud mengakui nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya maksudnya adalah seperti kata-kata seseorang Hada mali warisuhu an abai. Ini adalah hartaku. Aku warisi dari bapak buyutku. Ini termasuk bapak buyut? Ini adalah hartaku yang aku warisi dari bapak-bapak atau nenek moyangku. Ini termasuk orang yang melibatkan nikmat kepada selain Allah. Ini termasuk firman Allah, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Itu menurut tafsirannya Mujahid. Bakalah Abdullah Tafsiran yang lain menurut Aun bin Abdullah, laula fulan lam yakun kaza. Kalaulah bukan karena fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena aku kemarin ikut kerja sama Pak ini, mungkin saya ini masih gembel barangkali. Kalau bukan karena Pak ini saya kasih, mungkin saya masih miskin. Ini tidak boleh. Ini kan sering terjadi masyarakat hidup saya ini sudah hidup saya sekarang ini tidak enak kemudian saya terjadi gitu. nah, itu nah, tidak boleh itu termasuk harusnya alhamdulillah ya segala puji Allah ya yang telah beri nikmat kepada lalu setelah itu kemudian diterangkan susahnya apa jadi kalaulah bulan lam pun kada kalaulah bukan karena bulan tidak akan menjadi seperti ini kita. Ini termasuk juga nggak boleh. Kepala Ibnu Kutaiba Ibnu Kutaiba juga mengatakan ya Yaquluna hadza bisa syafa'at di syafa'ati alihatina. Ini berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Ini berkat aku kemarin kunjung ke makam ini. Wah sekarang rezeki lancar semenjak aku kemarin habis ziarah ke tempat ini. Nah, ini juga termasuk salah satu cabang pengingkaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggak boleh. Waqala Abu Abbas Ba'da hadis Zain bin Khalid Ya, Abu Abbas mengatakan maksudnya Syekhul Islam ini yang itu setelah mengubah hadis yang diriwayatkan Zain bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun Ya pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fatakot damaha kakatirun bil kitabi wa sunnah. Telah banyak terdapat dari Al-Quran dan Sunnah yadullu subhanahu man yudhibu in'amahu ila ghairihi wa yudhibu bihi banyak di Al-Quran banyak dan banyak di Al-Quran dan di Sunnah Nabi ya terdapat celahan Allah mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selain dirinya Allah ngasih nikmat sama hamba tapi hamba menisbatkan nikmat itu tidak kepada Allah Misalnya, ini berkat aku dapat ini sekarang hidupku lebih baik. Jadi menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Jadi kami ya, jadi ini tidak boleh. Harusnya alhamdulillah. Dalam puji hanya milik Allah. Tak boleh dilepaskan kepada orang. Dikasih uang baik sama tetangganya. Terus dia mengatakan kalau aku nggak dikasih oleh tanggung pengaruh itu nggak bisa bikin zaman sama terdaku, mungkin aku nggak bisa bayar sisi anakku ini tidak boleh juga ya karena dikhawatirkan termasuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Wakala ba'du salaf Sebagian salaf berkata huwa kau qaulihim kanat irriqu seperti perkataan para salaf ya yang mengatakan karena diri toibatan angin ini enak wal malaku kasifan dan nahkodanya tangkat nahkoda berarti yang mengajari kapal. Wanahu dari kami mengajarin ala al silatin jadiro. ini contohnya banyak sekali yang keluar dari lisan lisan manusia. Artinya, pengarang kitab ini ingin menyampaikan bahwa salah satu ciri, salah satu bentuk kesirikan adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Hati-hati. Jangan nikmat itu Allah bukan bang, jadi tidak usah. Kalau nggak hidup di nggak bisa hidup. ya. Karena kalau keyakinan sebenarnya orang itu enggan keluar dari tempat riba, itu sebenarnya dan sedikit cabang ke sini. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa tempat itulah sumber rezeki. Padahal ar-razzaq huwa Allah. Kan gitu kan? Makanya kalau ada orang kerja di tempat riba, terus nggak ngerti hukumnya kok enggak keluar, sebenarnya dalam hatinya itu ada sedikit cabang kecil. sini kan? Ada cabang. Kenapa? Karena dia menganggap kalau nggak di situ nggak dapat dia menisbatkan rezeki kepada selain Allah. Padahal Ar-Razzaq Allah. Yang memberi rezeki itu adalah yakin harus yakin 100% itu. Karena kalau sampai kita meyakini kalau aku keluar sekarang siapa yang ngasih rezeki aku, siapa yang aku makan di mana? ini bisa memikirkan. Karena engkau telah menisbatkan nikmat yang Allah berikan kepadamu melalui tempat tadi. Ini juga tidak diperbolehkan. Kandungan bagi ini satu, Tafsir ma'rifatul nikmah wa inkariha. Tafsiran mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Tafsirannya banyak lagi ya. Ada menurut Mujahid seperti oh ini apa aku ini. Ini hasil ya sendiri. Seperti itu. Atau perkataan Aun bin Abdillah yang mengatakan kalau bukan karena bulan tidak akan terjadi begini. Seperti seorang Kalaulah bukan karena pertolongan bulan, mungkin aku masih masih miskin. Nah, ini termasuk termasuk mengetahui nikmat Allah kemudian apa? Aku Atau juga menurut Ibnu Kutaibah. Ya, karena syafaat sembah sembah Allah misalnya semenjak aku ziarah ke makam bulan sekarang harus pergi belanja, bulan ya. Nah, ini termasuk kabar dari syirik. Ya, nah, ini. Kemudian nomor dua, Ma'rifatu anna hadha jarin ala alsinatin kathira. Perbuatan seperti ini sering terucap di lisan-lisan masyarakat. Ya, makanya harus dihindari seperti seperti perkataan yang sering dihindari ya oleh para kalau lah bukan karena Pak Polisi, mungkin rumahku sudah kemalingan. Kalau bukan karena Pak Polisi, mungkin perampok sudah menggasak rumah saya. lah bukan karena Pak Satpam, mungkin rumahku sudah Dasar nah, sama malu. Boleh tidak kamu tulis? Boleh apa tidak? Oh, boleh. Itu kependidikan. Kalau ini boleh tidak? Kalau bukan karena Pak, kalau kalau eh, eh, kalau lah bukan karena Allah dan Pak Polisi mungkin rumahku sudah digarap sama orang. Boleh nggak kamu kayak Tetap nggak boleh Karena pakai lafaz dan dan itu kan berarti setara, kan gitu ya? Yang boleh pakai apa? Yang boleh seperti ini. Kalau tak bersama Allah, rumahku sudah di kuli malu. Itu yang paling benar. jadi yang benar. Oke, itu aja. Kemudian nomor tiga. Tasmiyatu Tuhan kalam ingkaran lin nikmah. Ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Seperti seorang ditolong manusia terus terima kasih pak, terima kasih pak, ya Allah pak, kalau bukan karena bapak mungkin saya ini tidak boleh juga ini. Kan kadang-kadang orang ngomong kan gitu kan kalau ditolong orang. Harusnya Alhamdulillah, terima kasih pak, itu sudah. Lalu sampai dinisbatkan seakan-akan kalau enggak bapak ini kita nggak dapat pertolongan, lagi itu nggak boleh. Ya. Kemudian nomor empat istimahu disain fil qalbi berkumpulnya dua hal yang berlawanan di dalam hati maksudnya ya nggak mungkin kita itu menaruh syukur pada Allah tetapi di sisi lain kita menganggap manusia itu yang memberi manfaat kepada kita selain Allah jadi harus satu kepada Allah tapi boleh kita ucapkan terima kasih kepada manusia tersebut selanjutnya Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu maka janganlah kamu mengajarkan sembahan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Jadi Bab ini melarang kita membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, Andab al-andab huwa syirik. Yang dimaksud andab di sini adalah syirik karena kalian menjadikan untuk Allah andab. Andab adalah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Yaitu asyirik. Apa min bin naml ala sofatin sauda fi zulmatil Syirik itu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Karena syirik itu pakai di hati, lalu banyak yang tidak tahu. Syirik itu seperti ya lebih halus, lebih tidak mudah terdeteksi, ya melebihi semut hitam kecil merayap di batu hitam yang gelap gulita di bawah gelap gulita. Tak terasa terbawa. Ini nggak boleh kita. Barangkali ada yang bertanya Ustaz kok baru yang kok yang disampaikan kok kiri kiri kau dia kiri kau. Rasul diangkat jadi nabi pertama kali yang keluar dari kita Rasul adalah seorang apa? Sholat apa zakat apa jihad? Pertama kali Rasul diangkat dari Nabi. Yang disampaikan Nabi apa? Oke, apa sholat? Apa zakat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik sebelum meninggal apa wasiat Nabi? Tentang tauhid. La'ana Rasul, la'ana Allah Allah Yahuda اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai sebagai masjid tempat beribadah. Ini sebelum Rasulullah. Wasiatnya Rasul tentang tauhid padahal Jazirah Arab sudah dibersihkan sama Nabi. Patung-patung di Ka'bah menjadi pecahin sama Nabi. Islam tauhid sudah tersebar di Jazirah Arab pesan terakhirnya Nabi adalah tentang tauhid. Jangan kutukan Kalau aku mati, jangan jadikan kuburan itu tempat perayaan, tempat perayaan, tempat penyembahan. Lah tajal kubri dan jangan jadikan kuburku tempat perayaan yang diulang-ulang. Semoga laknat Allah kata Rasulullah laknatullah dan Nasara ittakhadhu imam dan kita Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ini sebelum wafatnya Nabi. Ketika Rasulullah mau wafat, siapa yang ada di sekeliling Nabi? Eh, Apakah ahli syirik? Lah. Di samping Nabi pendekar-pendekar tauhid. Abu Bakar, Umar, Umar, Ali, sahabat-sahabat senior yang mereka ahli tauhid. Meskipun mereka ahli dan jazirah Arab sudah semuanya bertauhid hilang kesirikan itu pun wasiatnya Nabi tentang tetap tentang tauhid. Dan yang dinasihati pendekar bagaimana tauhid. Walakad baat nabi kulli ummatin rasulan an'budullah wajib kami butuh dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang nabi. Untuk apa? Ini budullah, nyembah Allah saja. Wabtari butohud, dan tinggalkan tohud. Tugasnya nabi dari A sampai Z, intinya tauhid. Dari agama alaihi salam sampai Rasulullah inti dakwanya nabi tentang tauhid. Ini kita tidak boleh merasa aman. Nabi Ibrahim alaihi salam sering sampai sampaikan. Tapi karena sudah banyak ada baru, saya ulangi lagi. Nabi Ibrahim ini bapak ahli tauhid. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam sepakat bahwa Ibrahim adalah bapak dan ahli tauhid. Sepakat. Tapi tahukah kita doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim takut dengan kesirikan. Ini Nabi loh. Yang dulu pernah percaya apa? Berhala Tahu nggak doanya Nabi Ibrahim ini harus doa dengan doa ini. Kalau Nabi biasa doa dengan doa ini, yang apalagi kita. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Gimana? Hmm? Bukan. Ya iya itu tahu bukan itu. Yang lain. Doanya Nabi Ibrahim yang menunjukkan Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan berdoa untuk dirinya dan berdoa untuk anak cucunya jangan sampai menyembah selain Allah. Hmm, bagaimana? Ayo. Eh? Ya, betul, betul. Di antara doanya Nabi Ibrahim buat dulu demi wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak turunku hari nyembah selain Nabi Ibrahim siapa? Nabi lo punya anak dua, Ismail dan Iska. Ismail Nabi apa enggak? Nabi. Iska Nabi apa enggak? Nabi. Iska punya anak Yakub. Nabi apa enggak? Nabi. Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi apa enggak? Nabi Ibrahim Nabi punya anak dari Nabi, punya cucu dari Nabi, punya cicit dari Nabi. Tapi doanya Nabi Ibrahim buat cucu diwakili baniya an kita asfa. Ya Allah, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku. Padahal beliau Nabi, punya anak jadi Nabi, punya cucu jadi Nabi, punya cicit jadi Nabi. Tetapi doanya tetap. Ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari aku dari menyembah. Selain tidak menyembah patung, tidak menyembah akik, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon, tidak menyembah macam-macam. Itu Nabi, punya keturunan Nabi, masih takut berada di Apalagi sampai yang bapak sampai tidak nabi, sampai juga tidak nabi. Buyut sampai juga tidak nabi. Tapi kita mesti takut. Daripada daripada lebihlah berhak untuk takut. Kalau mereka takut, Rasulullah pemimpinnya ahli tauhid. Takut gak dengan kesyirikan? Gimana doanya Rasul berlindung dari kesyirikan? Nah, sampai gitu. Doa dari Nabi yang menunjukkan Nabi takut dari kesyirikan. Nabi loh ini Nabi Muhammad. Yang seandainya salah ditegur langsung oleh Allah, itu saja takut loh. Bagaimana dia? Selain Lima Masya Allah. Bapak Nah, eh, selain Ulangi. Gimana? Alhamdulillah. Gimana? Allahumma inni a'udhu bika Aku bika bika wa ana a'lamu Wa astaghfiruka lima la Ya Allah aku memohon ampunan kepadamu Ya Allah aku berlindung kepadamu Ya Allah dari berbuat syirik Yang aku mengetahui dan aku memohon ampunan kepadamu terhadap apa yang juga aku lakukan. Nabi Muhammad mengaku dan yang diajari Nabi ini siapa? Sahabat ahli tauhid. Ini kita harus penting loh ngaji tauhid itu. Karena ini karena ini adalah antara surga dan neraka. Tadi tauhid. Makanya harus diulang-ulang nanti Kalau saya balik lagi, terus saya balik lagi. Meskipun beda kitab, tapi harus nanti tahu. Orang kalau belajar tauhid itu ketergantungannya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa yang ditakutkan di rumah ini? Ahli tauhid tidak takut. Eh? wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati seperti orang yang mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku nah ini juga termasuk termasuk Dan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku nah, ini juga termasuk bentuk-bentuk kesyirikan karena bersumpah dengan selain Allah. Ya. Man khalafa bi ghairillah faqad asyrafa. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah demi ibuku, demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Ka'bah, lah tidak boleh. Kalau sumpah yang boleh harus dengan Allah saja. Seperti wallahi demi Allah. Demi Allah, nah, tidak boleh selain selain Allah tidak boleh. Ya, kita kalau bersumpah harus bersumpah demi Allah, tidak boleh. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, La akhliqa billahi kadiban ahabu ilayya min an akhliqa bi ghairillahi sadiqan. Tadi nah, kan. Sekiranya aku bersumpah dengan nama Allah, kemudian aku dusta dalam sumpah itu, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah ya jujur tetapi dengan selain Allah paham maksudnya ada seorang maling berarti kan saya baca contoh ini berarti kan? ada seorang maling nih ketangkep ketangkep nih bener-bener maling dia tapi ketika ditangkap dia bersumpah demi Allah pak saya nggak nyuri pak demi Allah demi Allah demi Allah saya nggak nyuri pak tolong jangan dibakar saya ini Demi Allah saya nggak nyuri, pada dia nyuri. Terus dia ngomong, demi Allah saya nggak nyuri. Berarti dia bersuka dengan nama Allah juga. Kan gitu ya? Betul nggak? Juta besar kayak ini. Namun juta besar. Duka atas nama Allah. Dia bertanding dengan nama Allah untuk menyelamatkan dirinya. Orang yang nomor dua, orang baik-baik, gak nyuri, gak diuni, gak apa-apa tetapi kebetulan ketika ada pencurian dia ada di lokasi ketika ada pencurian dia ada di mana lokasi ditangkap sama warga terus dia bersumpah demi Allah pak demi Rasulullah saya gak nyuri pak memang gak nyuri dia terus dia bersumpah demi Allah demi Rasulullah saya gak nyuri pak saya gak mau seperti itu demi Rasulullah, saya gak nyuri demi ibuku, saya gak nyuri. Di surga orang ini. Hah? Gak nyuri ini mungkin. Boleh gak orang nomor dua? Kenapa gak boleh? Berjumpa dengan selain Allah. Dosanya lebih besar mana? Yang pertama tadi itu berjuta atas nama Allah dengan orang yang nomor dua. Dosanya lebih besar mana? Hmm? Dosanya besar yang kedua. Cara yang pertama itu maksiat. Bersuka sama Allah dengan kemaksiatan. Sedangkan ini bersuka dengan selain Allah adalah kesyirikan. Tak, tak ini cili lebih gede daripada segede gedenya maksiat. Paham? Kecil-kecilnya lebih gede daripada kecil-kecilnya. Ya, ya tidak Watakulu atau seperti ucapanmu laula batu hada la'atana lutus Kalau bukan karena anjing kecil ini kalau bukan karena anjing kecil orang itu tentu rumah kita sudah didatangi kenduri-kenduri ini sudah termasuk kita kalau sekarang sampean bang mungkin kamu juga kecelakaan, masuk suhu sampai durungi. Kalau nggak ada sama mungkin aku bisa mati tadi pak. ini, ini namanya melibatkan nikmat kepada yang lain. Kita mau mengungkapkan syirik kan? Jadi syirik terus pilihan kita. Imam kalau ini mau kok ada ya kalau orang ini harus mati lah. Ya itu sering kan ngomongnya ini. Sering kan? Tidak boleh. atau seperti ucapan walau lelbab jidari atau lucu kalaulah bukan karena alusa yang ada di rumah niscaya penjuri penjuri itu masuk bab dari alusa Wakala Rasulullah Sofibi atau perkataan seorang laki-laki kepada temannya, Masya Allah wa atas kehendak Allah dan kehendakmu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bukan nama aku ya, ya lu apa dari lain Ini kita punya. Harusnya insya Allah atau dari Allah sesuai dengan kehendak. Kita nggak buat ulang aku. Ya, ya kok dari ini Kan sering loh ini. Tergantung aja mau beli kota. Tergantung orang itu, bukan tergantung orang ini Sirik loh ini. Sering gak kita ucapkan? Namun ini. Aku jadi sering besar seperti ini. Nanti gantian ini tergantung sebetulnya di kota atau tergantung bulan ini. Dia kan yang punya Ini enak eh, boleh. Harusnya apa? Insya Allah. Jika Allah berkendak, itu survei. Jangan di tambah-tambah insya Allah insya Allah sudah motor, insya Allah Cuma kan bahasa Indonesia, sebenarnya kalau diterjemahkan kan gigi. Mereka kalau kita nanti juga ya tergantung di motor itu kan dengan insya Allah itu. Cuma bahasa Indonesia. Nanti kalau nanti ya, insya Allah apa kata Allah nanti tergantung Allah. Kan gitu ya. Tapi kalau nama aku ya, sama pun nama aku, terus kamu jadi di motor. Tapi kan insya Allah, soal di motor kan gitu ya. Jadi itu cuma bahasa Indonesia, bukan? Tak boleh. Wakil rojul dan seperti perkataan seorang laki-laki, laulallah wa fulan la tajal fiha fulanan. Ya, seperti kata-kata janganlah ada. kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, ini juga termasuk. Ya, Laka jalkiya bulan, jangan anda sebutkan bulan di sini. Nah, ucapan-ucapan seperti ini contoh-contoh termasuk salah satu di apa bentuk-bentuk lapat-lapat yang di dalamnya ada disebutkan. Jadi Takdirannya Abdullah bin Abbas ketika menafsiri firman Allah surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Hah? Ayat 22. Jadi kalau sampai baca surat Al-Baqarah ayat 22 ini buka tafsirannya Ibnu Abbas. Yang dimaksud menjadikan putih apa ya ini contoh-contohnya omongan-omongan ini. Berarti omongan ini juga bisa menjadikan orang terbantu pada tidaknya berbuat, tidaknya tidak Omongan yang salah tidak, tidak. Kemudian Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man khalafa bi ghairillah faqad kafar au asraf. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah faqad kafar maka dia kafir. Au asraf atau dia musyrik atau syirik. Rawahu Tirmidzi hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Al Imam Al Hakim. Eh, dikatakan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al Hakim. Kemudian jadi nggak boleh bersumpah dengan selain Allah nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan loh tapi di Al-Quran Allah bersumpah dengan selain dirinya seperti wajah jiwa buha demi matahari dan waktu duha wal asar demi mata Kan gitu kan? Walaili idza yang demi mana Allah boleh kalau kita nggak boleh. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi kita ditanya tentang apa yang kita Allah tidak bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk yang memiliki sisi luar. Tetapi hamba tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, dalilnya tadi barang siapa apa tadi bersumpah dengan selain Allah maka dia melakukan kesirikan. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, boleh atau tidak? Demi Al-Quran, boleh apa tidak? Yang mengatakan boleh apa tidak? Karena kan tidak boleh. tidak boleh satu, dua, tiga, empat, ya nggak boleh banyak juga. Nah, yang mengatakan nggak boleh kenapa kok Al-Quran nggak boleh? Karena Al-Quran itu makhluk, bukan lagi. Lebih. Gimana juga bisa dan tahu kita ada yang berpendapat seperti itu. Ya gara-gara Imam Ahmad gak mau mengatakan Al-Quran makhluk sama beliau di penjara. Gak boleh kita orang Islam mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan bisa mandi. Al-Quran Allah. Sifatnya Allah alam itu. Jadi bersumpah dengan Al-Quran itu boleh. Dan Al-Quran bukan makhluk. Sebagaimana sabda Nabi perhatikan. Rasulullah ngajari kita doa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan gitu kan? A'udzu billah aku berlindung kepada Allah. Kan gitu kan? eh mohon maaf. A'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah kabul atau tidak? Enggak, seandainya kalimat Allah itu makhluk, kita enggak boleh berlindung kepada makhluk. Paham? Al-Quran kalam Allah atau tidak? Sebagaimana kita boleh berlindung dengan kalimat Allah, maka kita pun boleh bersumpah dengan kalam Allah. Makanya kan ada doa dari Nabi. A'udzu bi mak di dalam doa itu Nabi tidak mengatakan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah di kalimatillah. Berarti kalimatillah keluar adalah? Ya, sifat Allah. Auzu di boleh, berarti sumpah dengan Al-Quran juga boleh. Kalau saya ngomong Al-Quran, jangan yang dianggap itu mushaf. Karena mushaf itu, kalau mushafnya itu makhluk. Kertas, ada tinta, ada rampul, itu makhluk. Mushaf, kalau mushaf kok? Tapi kalau Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jadi boleh tidak bersumpah dengan Allah. Demi Al-Quran, demi Allah, saya tidak mau korupsi ketika dapat nanti misalnya. Benar benar. Kemudian wa Ali bin dan dari Abdullah bin Mas'ud anak lima billahi kaliban akhafu ilaihi min anak lima billahi sa'bi ghairillahi sadiqan Sekiranya aku ini sumpah dengan nama Allah. Aku cinta itu lebih aku senangi daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun aku apa? Jujur. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah ke Allah meridai beliau Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La takulu masya Allah wasya akulan. Jangan kalian mengatakan masya Allah wasya akulan. Atas kehendak Allah dan atas kehendak bulan. Tergantung Allah dan tergantung bulan. Jadi bagus. Pada saya katakan tadi bulan. Nah, Itu bisa nggak ada di di kajian? Tergantung mobilnya sudah selesai dari kita belum. Nah itu nggak boleh. Menggantungkan kesuksesan kepada selain Allah, menggantungkan gajinya perkara kepada selain Allah. Paham saya ya? Katakan saja insya Allah. Selesai. Ya. Walakin kulu masya Allah, summa sya'afulan. Boleh kamu katakan, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendak bulan. Bagaimana bentuknya nah, enggak? insya Allah dan eh kemudian apa tergantung bukannya bisa baca baru bu. Tapi kalau jangan bisa paham ya? Baik. Rawahu Abu Dawud hadis Qabri Umur. Wajah Ibrahim An-Nakhai an yakrah a'udzu billahi wa bika. Dan Ibrahim An-Nakhai membenci ucapan a'udzu aku berlindung kepada Allah wa bika dan kepadamu. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. ya, boleh. Dan itu hanya kepada Allah. Waya yajuzu an yakul tapi boleh kamu katakan a'udzu billah kumma bika. Aku minta kalau aku berlindung kepada Allah kemudian kepada Kala yakul laulallah kumma fulan. Atau bukan Allah bukan karena Allah kemudian bulan. Wala takulu dan jangan kamu mengatakan laulah wa bulan. Kalau bukan karena Allah dan bulan. Kalau dan bulan maka tidak boleh. Pelajaran penting yang bisa diambil satu. Tafsir ayat Al-Baqarah al anzab Tafsir surat Al-Baqarah tentang makna Al-Anzab yaitu Al-Baqarah ayat berapa tadi? Dua dua. Tafsirannya ya berapa tadi? Ibnu Abbas tentang perkataan ini perkataan ini kan banyak sekali tadi ya. Oke. Okay. Nomor dua, anna sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayat an-nazila fi syirkin akbar annaha umul akbar. Nah, ini begini. Para sahabat menafsiri ayat yang turun tentang syirik besar dengan mengumumkannya, menyetarakannya dengan syirik kecil. Saya mau tanya, perhatikan ayatnya, perhatikan ayatnya. Dan janganlah engkau menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ini syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Tetapi contoh yang dipakai oleh Ibn Abbas ini kecil. Artinya apa? Sirik kalau disebutkan di dalam Al-Quran berarti besarnya dan kecilnya masuk. Paham? Paham tidak? Alhamdulillah. Nomor tiga, al-makalah lain sirkun bahwasanya bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik. annahu idza khalaqa bi ghairi llahi sadiqan wa akbar min al-yamin. kalau kamu Jika orang bersumpah dengan selain Allah meskipun dia jujur, seperti orang dituduh nyuri pada dia nggak nyuri, terus dia bersumpah dengan selain Allah demi demi Ka'bah, demi Rasulullah saya nggak nyuri misalnya. Jadi memang dia nggak nyuri, jujur. Orang seperti ini nggak bisa dikapar lagi Paham? tapi bisa dikapar lagi. Saya mau tanya, orang kalau sumpah kok dilanggar, tidak sesuai kenyataan, sumpahnya ini harus dikabarkan juga. Jadi Allah naik rumahmu, ternyata gak rumahmu. Saya kabaran gak ini? Hah? Saya kabaran, apa kabaran yang orang yang melanggar sumpah? Memberi makan sepuluh miskin. Uh, Fakafaratuhu it'am asyarati masakin, memberi makan sepuluh orang miskin. Au kiswatuhum atau memberi pakaian sepuluh orang miskin. Au tahriru rokaba atau memerdekakan budak atau atau atau beri buruh miring. Kalau nggak bisa baru Fasiyam putala tadi ayam puasa tiga hari. Itu kalau sumpahnya karena Allah dilanggar, maka bayar kata Paham tak ini? Ada pun orang yang suka selain Allah gak bisa dikafaroi karena itu sirik gak bisa dikafaroi. Kalau bersumpah dengan nama Allah kemudian dia apa tadi melanggar dikafaroi ini ini maksiat. Tapi kalau bersumpah meskipun jujur tapi dengan selain Allah ini apa? Sirik gak bisa dikafaroi. Dosa dia harus tobat. Ini ya? Gak bisa. Makanya sumpah selain nama Allah tadi tidak bisa di kapal. Kemudian selanjutnya nomor berapa ini? Nomor lima. Al-Farad bainal waw summa fil Perbedaan lafaz wawu dan summa. Perbedaan lafaz dan dan kemudian. Paham ya? Dalam. Selesai. Bakil iman yang yakun ini besok Allah. Nah sudah dua bab kita lalui sambil belajar kalau ada pertanyaan silakan Rasulullah juga memuji gitu. Itu bukan sumpah Itu mungkin kan orang Arab Bukan sumpah Bukan sumpah yang terlalu Ya Jadi jangan itu Rasulullah yang begitu tidak hanya Abu Bakar Rasulullah juga begitu Bapak dan Ibu bagian dan budaya kan gitu kan. Jadi banyak yang ngomong budaya ini tidak terkategorikan apa? Dosa. Tapi perkataan orang apa? Ya mungkin kita karena terjemahkan jadi ya, kelihatan apa? Dosa. Itu orang itu tidak biasa. Bukan Kalau orang ada yang lain silakan salahnya. Silakan kalau tidak ada. Kalau maksudnya doa barangkali maka tidak apa-apa, tapi kan nggak harus pasti kejadian seperti itu. ini kalau dirasain itu datang jadi yang panjang ya enggak. Iya enggak boleh, Enggak boleh diyakini. Yang bisa memanjakan umur adalah silaturahim dan apa? Silaturahim dan apa? Yang bisa memanjakan umur doa ini yang namanya silaturahmi silaturahmi silaturahmi bisa memanjakan ilmu meskipun pada umur itu banyak tafsirannya ya ada yang mengatakan ya memang ditambah oleh Allah ada yang mengatakan tambah berkah Allah Allah jadi nggak boleh diyakini seperti itu ya seperti mata aku di kecil ya ini berarti ada yang ya, enggak boleh itu namanya ramal karena sebab yang tidak ada fakta ilmiahnya setiap sebab yang tidak didukung fakta ilmiah tidak boleh. Kalau ada mendung, oh ini pertanda ada hujan, maka saya tidak keluar rumah. Boleh tidak ini? Boleh, karena ada fakta ilmiah yang membenarkan itu. Ada sebab, ada sebab akibat, ada kausalitas. Assalamualaikum Ustaz. Boleh boleh Bolehkah berjumpa atau berjumpa dengan menegakkan mushaf Al-Quran atau mushaf di dari kepalanya? Seperti kita Mudah-mudahan tidak apa-apa seperti orang bersumpah sambil memegang Ka'bah. Saya bersumpah kepada ya Allah. Ya. Karena di tempat yang muazzam tetap bersumpahnya demi apa? Demi Allah, tapi supaya lebih. Tak alam, ya saya nggak berani mengatakan nggak boleh. Saya nggak berani mengatakan nggak boleh. Selama sumpahnya tetap demi Allah, Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di rumah saya tadi sore ada seekor binatang kaki seribu binatang kaki seribu apa betul atau telabang ukurannya sangat besar sebesar telunjuk jari ini ya kalau saya bunuh dengan membaca bismillah apa diperbolehkan hal itu ya boleh kalau itu bunuh Maksudnya hewan yang pikirannya itu bisa menimbulkan kotoran banyak surga. Apakah itu bisa termasuk silmaan jin? Kalau saya jawab iya ya saya jadi hukum. Ya, Ngomong apa? Apakah itu silmaan jin? Ya nggak tahu lah. Karena ukurannya tidak seperti biasanya. Jadi ya tipuan ya atau bunuh atau apa pun tidak bisa hilang ya. Ya, apakah bukan kiri? Ya, tahu Kalau begini biasa, di desa begini biasa. Iya kan? Iya. Cuma kalau di kota ya mungkin agak aneh gitu. Kalau di desa biasa, itu gede. Di sawah-sawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara merukyah rumah? Rasulullah SAW mengatakan, "Mata jalu buyutaku maka jangan jadikan rumahmu seperti Kuburan maka bacalah Al-Qur'an fa inna syaitana suruh minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Assalamualaikum warahmatullahi dan hilangkanlah patung-patung dalam rumah, hilangkanlah gambar-gambar senyawa dalam rumah, hilangkanlah anjing di dalam rumah, hilangkanlah alat-alat maksiat dalam rumah supaya rumah kita steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah tahiyatul masjid apa harus mendekat dinding masjid? Tidak harus. Yang penting ada usro. Usro bisa jadi tiang, bisa jadi apa? Orang rumahnya sholat. Intinya Rasulullah tidak pernah sholat kecuali di depannya ada Mengenai sholat masjid ini saya ingin menyampaikan karena sering saya lihat. Saya punya kajian cukup banyak tempat di Surabaya di rumah-rumahan itu saya kok lihat mereka ini sholat subuh ada azan sholat dua rakaat karena itu berdiri lagi sholat dua rakaat karena itu karena berdiri lagi ada yang empat ada yang enam ada di antara antum yang melakukan itu ya kan tidak tapi kadang subuh telat ya sering saya jumpai di beberapa masjid saya datang sholat dua rakaat langsung sholat lagi sholat apa orang ini Mesti alasannya yang pertama niat dan nafsu. Yang kedua niat qabliyah. Kalau ada lagi tambahan yang ketiga mungkin niatnya sholat sunah wudhu atau sholat yang lain. Perhatikan, sebenarnya tidak ada sholat kafiatul masjid secara berdiri sendiri. Sebenarnya itu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada sholat akad hukum al masjidah fala yajlis hatta yarka aw yusalli ini. Barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Ini lafaznya Nabi. Jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Itu lafaznya Nabi. Cuma para ulama memudahkan umat. Oh dikasih jeneng. Jenengnya apa? Tahu masjid. Paham? Rasulullah tidak mengatakan barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai sholat tahiyatul masjid. Rasulullah tak ngomong tapi omongannya boleh adalah barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Jadi kalau ada orang masuk masjid terus setelah ada subuh sholat sunnah fajar atau sholat sunnah kubiyah subuh kan sama saja kan kopiah Dua rakaat. Pertanyaan saya, orang ini sudah melakukan dua rakaat sebelum duduk mana? Otomatis ya. Paham? Iya. Dan ini dikuatkan sama hadisnya Nabi. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tola al fajru lam yusalli illa rakaataini khafifataini. Rasulullah kalau datang di fajar, tapi kan ada subuh, Rasulullah tidak sholat kecuali dua rakaat lima. Ada seorang setelah ada subuh sholat dua rakaat tambah lagi dua rakaat, jadi lebih dari dua rakaat. Ditegur sama Abdullah bin, ditegur sama Sa'id bin Musayyib, ditegur Jangan persoalan dua dijualkan. Maka orang tadi yang ditegur mengatakan, Ayu azibah ayu azzibanillah, disolati apakah Allah mengadap aku gara-gara aku sholat? Dijawab sama Sahih bin Sahih Allah tidak mengadapmu karena kamu sholat. Tapi Allah mengadapmu karena kamu meneliti perintah Rasulullah Wasallam Jadi setelah ada subuh itu berapa? Kalau subuh boleh gak bang? Boleh karena ada dalil. ah ya? Itu pun tidak boleh ditambah dua jadi enam. Dua rakaat dua rakaat dua rakaat, dua rakaat itu Karena yang pertama itu otomatis sudah menjadi apa? Dua rakaat sebelum Jelas? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa Ada pertanyaan? Jika benar nazar pada Allah lalu tidak memenuhi nazarnya, apakah harus membayar denda, bayar kafarat? Kafaratnya nazar sama dengan kafaratnya sumpah. It'am asyarafi masakin memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian sepuluh pakaian miskin atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa semuanya, puasa tiga hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya tentang fikih muamalah. Saya sedang di luar kota dan tiba-tiba teman saya menghubungi saya untuk titip oleh-oleh suatu makanan atau benda namun belinya pakai uang pakai uang dahulu nanti akan diganti pada saat itu saya menjanjikan suatu barang yang belum saya dapatkan. Apalagi termasuk berbeli hutang dengan hutang saya belum paham. Saya sedang di luar kota Jadi bagi tiba teman saya menghubungi saya untuk titip oleh-oleh suatu makanan atau benda, namun belinya pakai uang dahulu pakai uang uang pakai uang salah. Uang kaya gitu ya. Pakai uang kaya dahulu nanti akan diganti. Pada asal itu saya menjanjikan suatu barang yang belum saya dapatkan. Kan titik, namanya titik belum dapat, baru nyari. Apakah ini termasuk jual beli utang dengan utang? Simpel saja. Saya ditelepon teman saya, Mas tolong saya dibelikan ini itu, kan gitu kan? Otomatis kan saya belum ada barangnya nih. Karena dia otomatis pakai uangnya siapa? Ya uang saya kalau kalau dia ketemu tak bawa ke sana diganti selesai kan? Katanya Kan? Paham deh, Simple. Apakah sistem bagi hasil sikap syariah itu karena atau riba? Karena akar awal adalah menghutangi, menghutangkan modal dan utang piutang. Jika, jika akar awalnya utang piutang maka nggak boleh ada bagi hasil. Kecuali dari awal memang akadnya apa? Bagi hasil. Kalau akadnya usang nggak boleh. Seperti orang biasa-biasa itu. Banyak orang desa biasa tempat di daerah tertentu itu ada orang usaha toko atau apa, terus ayo siapa yang mau bagi bagi hasil. Kalau dua juta setiap bulannya hasilnya sekian. Hasilnya misalnya dua puluh setiap bulannya. Kalau satu juta, maka setiap bulannya sepuluh 10. Tapi modalnya masih utuh, boleh diambil kapan saja. Paham? Boleh nggak ini? Nggak boleh, ini baik. Kalau mau proses, kalau mau apa? Bagi hasil jelas persentasenya berapa, sahamnya berapa, kerugian bersama untuk bersama saham Nah, itu boleh kalau itu. Jadi kalau sudah ya di utang ya berarti nggak boleh ada masalah. Kecuali kalau akan perkara mau Ustaz, bagaimana mendakwai seorang kejawen yang percaya adanya Allah tapi tidak mau melaksanakan sholat? Yang penting berbuat baik cukup. Dia berorang Islam. Orang kafir kira juga mengakui adanya Allah tapi tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, nyembah batu. Kalau ada orang kejawen tidak pernah sholat, belas. Yakin Allah ada tapi tidak pernah sholat, belas. Terus nyembah kering, nyembah apa? Dia berapa orang juga. Ya, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat mutlak menunggu khutbah Jumat setelah selesai amalan apa harus dibaca? Apa yang harus dibaca? Yang baik-baik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, tahlil, takbir, kuliah saja. Sama Musa Musa jika menurut orang pintar ada jin peninggalan kakek yang meninggal, peninggalan kakek yang meninggal ikut itu siapa? meninggal ikut anggap ikut saya tadi ya. Apakah kita harus dirukyah dan caranya bagaimana? Pertama, jangan percaya orang pintar, orang goblok tadi. Gak usah dipercaya, yang penting kemayan, sholat tepat waktu, baca pikir pagi dan petang. Jangan percaya, tapi ada diri juga melakukan aktivitas apa? Kemudian mandiri, sholat, baca Quran, pikir pakai petang, begitu kan. Tanya Ustaz, yang tidak hanya sudah begini, bahwa tetap dan tidak hanya, bahwa tanya Ustaz. Sebagai penuntut ilmu, kita dianjurkan mencari dalil terkuat atau suci. Bagaimana kita yang awam beristilah? Bagaimana orang awam beristilahnya nggak boleh. Orang awam belajar. Belajar. Orang awam nggak boleh beristilah. Rusak kalau begitu. Bagaimana kayak kita yang awam beristihad menentukan dalil yang dipakai pembeli. Orang awam baru berjihad. Kalau mau jihad ya harus belajar. Belajar, belajar, belajar minimal beristihad untuk memilih. Harus ngerti bahasa Arab karena bahasa Arab enggak gak belum di bahasa Arab. Kok mau istihad? Belajar bahasa Arab dulu. Kalau nggak ngerti bahasa Arab gimana istihadnya? Bagaimana dan Bagaimana? Belajar bahasa Arab dulu. Bahasa Arab itu kuncinya agama. Gak ada orang yang bahasa Arab Gak ada orang ngerti agama terus gak ngerti bahasa Arab. Sarap. Ya, bisa. Kami jadi kata Allah Subhanahu nih, Ta'alamu al-Arabiyyah fa inna juz'un min dinikum belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Lu tetapi yang dipelajari itu hada hada hada kitabun Hadi sayyaro. Kursus kan nggak ada hubungannya sama agama. Meskipun belajarnya nggak ada hubungannya sama agama. Kalau Anda belajar bahasa Arab yang ngerti. Ya sama itu bagian dari agama. Karena nggak sabar, Ini mau baca kitab yang dipelajari kok. Ada kita pun hadis saya pun. Ya mesti pertama, nanti lagi lama-lama nanti akan meningkat meningkat akhirnya baca kitab ini harus apa? Dan harus lama waktunya. Kalau aja ikutilah kursus bahasa Arab tiga bulan di jam bisa ngomong bohong kan, takut Pasti nggak mungkin. Jangan lalu. Dulu jangan. Harus pelan-pelan. Kecuali kalau kita mau jadi TKW, ngomong tak kepake, ya. Pas ini begini, Panjenengan kalau umroh, di toko-toko itu kan ada orang Bangladesh, orang India, jual-jual itu kan, kan ngomong bahasa Arab ngawur ya. Itu orang-orang itu ketika mendengar Imam Majelis Haram khutbah, nggak paham mereka. Jadi kira mereka itu bahasa Arab, itu bahasa Arab tak bahasa Arab amia namanya bahasa Arab. Kalau mendengarkan saya eh, serang apa kamu? Ada seorang ada ada murid dari Islamiyah Universitas Islamiyah yang ngejak nama mereka pakai bahasa kita bahasa bahasa fuska gitu. Tidak paham orang Arab orang, orang yang bahasa bahasa Arab. Malah dibalik. Loh, ini belajar sejarah nggak belajar Arab. Padahal, ya makanya yang satu pakai bahasa Aliyah, yang satu pakai bahasa kami hati. Jadi kalau sekedar untuk jadi pembantu negali ya bisa kita bulan. Tapi itu kalau bahasa kita nggak paham. Kalau dengarkan orang ceramah bahasa Arab nggak paham. Tapi kalau ngomong di bahasa apa? Sholat arba'in di Masjid Nabawi itu sahih apa enggak? Sahih ya. Ya tidak ada hadis sahih yang menerangkan hal itu. Pertanyaan saya empat bersaudara, tiga wanita, satu laki-laki. Dan saya anak keempat. Oke. Saya empat bersaudara. Tiga wanita, satu laki-laki. Dan saya anak keempat. Itu laki-laki. Oh iya Ibu bapak sudah meninggal. Ketika ibu masih hidup, harta waris berupa rumah sudah dibagi rata. Enggak boleh dibagi rata. Kalau tanya waris itu jangan kayak gini. Hanya orang harus tanyakan siapa yang mati hidup. Karena kalau kita ini orang awam bakat waris, mesti di benak mereka yang dapat waris itu adalah anak dan istri. Kan gitu kan? Padahal yang dapat waris dapat itu bapaknya yang mati juga dapat. Ibunya yang mati juga dapat. Saudaranya yang mati juga suatu saat dapat. Makanya harus komplek. Siapa aja yang lagi hidup, siapa yang dapat? Saya empat bersaudara, tiga wanita, satu laki-laki, dan saya anak terakhir. Ibu bapak saya sudah meninggal. Ketika ibu masih hidup, harta waris dibagi. Pertama, ketika ibu hidup, harta waris dibagi, ini warisannya siapa? Kalau itu miliknya ibu, nggak boleh diwaris, ibu masih hidup mau diwaris. Paham nggak maksud saya? Ibu bapak sudah meninggal. Ketika ibu masih hidup, harta waris berupa rumah sudah dibagi rata. Pertama rumah ini siapa? Paham ya? Rumah ini milik siapa? Kalau rumah ini miliknya ayah, maka boleh dibagi ibu dapat, anak dapat. Tapi kalau rumah ini ternyata miliknya bapak dan ibu campuran, harus dibagi dulu mana yang harta murninya bapak, mana yang harta murni miliknya ibu. Jadi dulu. Kalau sudah kita sudah utuh milik bapak, maka ibu dapat seperlapan karena kamu punya anak. Kemudian seperlapan ya. Setelah diambil seperlapan, maka anak tiga perempuan, anak satu laki-laki Anak laki-laki dapat dua bagian anak perempuan. Paham? Misalnya kalau lima juta, lima miliar, maka ini satu miliar, satu miliar, satu miliar, ini lima miliar. Eh ini apa? Dua miliar. dua kali 1. Ditanyakan lagi, apakah si mayit punya bapak atau ibu apa Kalau si mayit punya bapak, bapaknya jabat. Paham punya anda? Tapi kemudian kayaknya sudah enggak ya, enggak harus tua gitu, gitu Tapi bisa jadi. Terus lalu saya punya utang ke ibu kira-kira 10 juta. Ibu meninggal sekitar dua bulan yang lalu. Bagaimana status utang saya? Karena ini karena masalah itu kompleks. Harus saya dulu jangan lagi itu jangan enggak ya nggak bisa seperti ini harus ada pertanyaan. Makanya kalau ada orang tanya tentang waris itu yang ditanyai kalau saya Ali yang paling pakar Ustaz Salih Ustaz Salih kalau didatangi orang, sekali masih belangku. Jangan ngomong apa-apa lu. Isi belangku itu. Bapaknya mati, istrinya berapa. Selama belangku itu diisi bagian hukum. nggak saya? Supaya punya gambaran umum, punya paman, punya bakti, harus jelas. Karena yang namanya waris tidak hanya anak dan istri, bapaknya si Mayu juga ada dapat. Makanya harus dulu harus kalau mau ya nanti di luar. Bagaimana harus pembagian harta waris menurut Islam? Tidak ya, nggak mungkin kok bisa mereka di pak merupakan waris ya atau baru Bagaimana rumus pembagian harta waris? Ya ini kajian bertahun-tahun baru kalian paham. Harus ngaji. Ya. Istri dapat seperlapan. Kapan istri dapat seperlapan? Kalau si mayat nggak punya, ya kalau si mayat punya anak dan anak yang nggak mesti sama istri yang ini menjadi istri yang dulu bisa jadi. Paham? Kalau si mayat nggak punya anak, maka si istri dapat seperempat. Suami ditinggal mati istri, suami dapat seperdua kalau si mayit nggak punya anak. Anak itu nggak mesti sama suami ini, jadi sama suami yang dulu, paham? Kalau si mayit nggak punya anak dapat baru, kalau si mayit si istri tadi itu punya anak, maka si suami dapat seperempat. Ibu dapat macam-macam, nggak bisa semudah itu. Itu pun ada syaratnya kapan dapat berdua, kapan dapat empat, kapan dapat enam, jadi nggak bisa dijawab dalam lima menit lima jam nggak bisa. Harus belajar yang masalah waris ini. Dan masalah waris ini detailnya dibakar dalam Al-Quran. Kamen sholat pakai Al-Quran nggak bisa. Cuma perintahnya wa asinu sholat tegakkan sholat. Bagaimana rukunnya nggak bisa sampai. Harus berhati. Paham? Bagaimana sujudnya? Harus berhati. Wa atu zakat dan zakatlah. Sampai zakat turun Al-Quran tidak bisa dijalankan. Harus mengasih. Ini sok yang sekian, proses yang sekian. Kan gitu kan? Sampai mau haji. Wa atimul hajja wal umrah dalillah. Sempurnakanlah hajimu. Bagaimana caranya? Tidak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Ada. Khusus lagi. Di Al-Quran. Sampai. Lima gerimatnya di Al-Quran. Kapan dapat separuh, kapan dapat seperempat, kapan dapat seperenam, kapan dapat seperlapan, kapan dapat di Semua jamuan. itu khusus. Detail-detailnya. Makanya di akhirnya kan diantam sama Allah. Wa may kudus Allah. Barang siapa yang melanggar aturan Allah ini, itu bedanya ilmu waris sama ilmu yang lain. Kalau yang lain itu dibakar di mana tadi? Tadi. Kalau waris tidak di Al-Quran, semuanya detailnya, syarat-syaratnya. Ada hati-hati itu. Kebanyakan serang kata para ulama ilmu yang pertama kali diangkat di muka bumi ilmu padahal ada di Al-Quran semuanya secara jelas Assalamualaikum warahmatullahi mengenai kulit hewan kurban kan tidak dipotong-potong seperti daging untuk dibagikan ini kan sudah ditanyakan dulu ya tahun yang lalu kan sabar aja nanti kita pertemuan Minggu depan aja ya? Biar fokus. Minggu depan kita bahas apa? berusaha Telunjuk waktu tahiyat ustaz, kok ada yang digoyang-goyang dan ada yang tidak, bukan digoyang digerakkan. Bisa kan digoyang atau digerakkan? Kalau digoyangnya kayak joget, digerakkan atau tidak? Ya boleh digerakkan, boleh tidak. Kalau masalah digerakkan ada hadis yang berbunyi summa wa asara Rasul SAW summa yuharrikuha. Rasulullah memberi isyarat kemudian Rasulullah menggerakkan. Jadi boleh, boleh digerak. Sunnah. Bolehkah kita membantu acara kajian yang disertai musik? Kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami bermadhab syafi'i berakidah syariah? Syafi'i mazhab fikih. Adapun akidah Imam Syafi'i akidah salah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun Imam Asy'ari Asy'ariyah itu diambil dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami tiga fase pemikiran. Pertama pemikiran beliau Mu'tazilah karena kakak karena ayat dirinya orang Mu'tazilah. Beliau keluar dari Mu'tazilah gak tenang hatinya karena mengedepankan akal. Beliau tobat. Tobat beliau terjatuh pada menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat masih belum totalitas paham seperti yang sekarang ini ya meniadakan Allah punya tangan kan gitu kan meniadakan Allah punya wajah paham ya meniadakan Allah bersemayam di atas harus setelah itu beliau tobat ikut pemikirannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Ini dalam kitab beliau. Al-Ibadah diterangkan seperti itu. Nah orang-orang yang sekarang yang terutama di Indonesia ikut beliau pada fase berapa? Kedua. Nah itu ya. Jadi kalau berbatas sekali, ini tidak masalah. Tapi kalau yang akidahnya Imam Syafi'i, ya maka banyak orang mengatakan bahwa Imam Syafi'i kan berbatas sekali. Bagaimana? Wah lahirnya dulu Imam itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.